Tentang surat Syekh Fauzan dibacakan oleh Syekh Adil Mansur, ada yang mengartikan bahwa di Indonesia telah ada mufti yang bisa dimintai fatwa yaitu Ustadzul Karnain Apakah benar pengertian dari surat tersebut? Saya tidak memahami seperti itu. Ya. Kalau ada mufti di Indonesia ini, kalau yang namanya mufti banyak, yang namanya mufti bin bulan banyak. Jadi kalau mufti ahli fatwa, Allah mustahil. Ada cerita yang disebutkan saya bukhari tapi saya tidak ingin cerita. Ya. <laughs> nah, oke. Okay.